Bismillah Inna alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa ashabihi Wa man tabi'am bi ihsanin ila yawmiddin Amma ba'd Isfaq bidina sallallahu wa Kita lanjutkan pelajaran kita pada season kedua ini masih tentang keutamaan keutamaan ilmu dan nilai penting dari alal Kita lanjutkan pada yang ke-6 bahwa al-ilmu siapapun di sihatil ibadah bahwa ilmu merupakan sebab untuk bisa sahnya ibadah dan diterimanya ibadah Bismillahirrahmanirrahim rahimani kita memahami tentang hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam man amila amalan laisa ali amruna fahuwa rad barang siapa yang beramal dengan dua amal yang tidak dari perintah kami maka tertolak sehingga berdasarkan hadis ini sebelum seseorang mau mengamalkan aktivitas di mana dimaksudkan dengan aktivitas tersebut dia mengharapkan pahala dan ridho Allah Taala maka terlebih dahulu dia harus mengecek keberadaan amal tersebut apakah itu bagian dari yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya atau tidak sebab <clears throat> Kalau ternyata apa yang dia amalkan bukanlah sesuatu yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di samping itu tertolak sia-sia, bahkan dia pun terancam dengan dosa karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Inna Nah, dan terjadi beda. Wa kullu bidatun dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Sebenarnya segala sesuatu yang baru bid'ah dan setiap yang bid'ah adalah sesat dan setiap yang sesat itu berada di dalam neraka. Maka Imam Ibnu Qayyim beliau menyampaikan al-amil bila ilmin kasair bila dalil bahwa seorang yang beramal tanpa ilmu itu seperti orang yang berjalan yang tanpa punya petunjuk artinya dia berjalan menuju suatu tapi tanpa petunjuk yang bisa mengantarkan kepada tujuan tersebut. Maka jelas keterselatan akan dia peroleh. Dan kalaupun dia selamat itu hanya sifatnya kebetulan saja dan sesuatu yang kebetulan itu amat sangat jarang. Demikian juga Imam Al Hasan Al Basri beliau menyampaikan al amil ala ghairi ilmin kasalik ala ghairi tori wal amil ala ghairi ilmin yufsidu akal mimma yuslih Seorang yang beramal tetapi tanpa ilmu itu bagaikan orang yang berjalan bukan di jalannya. Dan seorang yang beramal tanpa ilmu, kerusakan yang ditimbulkan lebih banyak dibandingkan maslahah yang dihasilkan. Ikhwan warahmatullahi Kalau ternyata kehidupan kita kita hidup diwajibkan beribadah kepada Allah Subhanahu Sementara syarat untuk bisa diterimanya ibadah Allah dengan ilmu maka tidak ada tawar-menawar bagi kita kecuali kita harus menuntut ilmu. Karena kesempatan itu pasti akan dirasakan sadar atau tidak sadar bagi mereka yang tidak berbekal alam kemudian yang ke delapan bahwa Ahlul ilmi Ahlul ilmi Hum warasatul warasatul amya Hum warasatul amya Bahwasanya Ahlul ilmi Mereka lah pewaris para nabi Dalam sebuah hadis dari Abu Darda radhiallahu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Fadl alim alal lil kamar qamar al badri ala sair kawati. Wa innal ulama warasatul amya. Wa innal amya lam warisu dirhaman wala dinara wa inna ma warasul ilm. Faman akhadahu ah akhadha bihadil wafirin. Dalam hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi ini, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, keutamaan seorang yang alim atas seorang yang ahli ibadah itu seperti keutamaan bulan di malam purnama dibandingkan seluruh bintang-bintang dan sesungguhnya para ulama adalah pewaris para nabi karena para nabi tidaklah mewariskan dirham serta dinar, tidak uang perak, tidak pula uang emas. Hanyalah mereka mewariskan ilmu, maka barang siapa yang mengambilnya berarti dia telah mengambil jatah yang besar, mendapatkan bagian yang sangat besar, sangat berharga. Ikhwan rahimani wa kemuliaan yang betul-betul kemuliaan apabila seorang dikatakan dialah pewaris para nabi dan tentunya siapapun di antara kita pasti menginginkan dirinya untuk menjadi bagian dari pewaris para nabi karena kemuliaan yang didapatkannya tersebut. Kemudian yang kesembilan. Yang berapa? Delapan. Tadi yang ketujuh. Yang kedelapan. Di ahli ilmi sawabun azimun hatta ba'da mautihi. bagi al ilmi pahala yang besar. Sampai pun setelah matinya. Ini poin yang ini Saya berharap kita semuanya untuk lebih memperhatikan lagi tentang pahala yang amat sangat besar yang Allah janjikan bagi ahli ilmu yang dengan ilmunya dia mengajarkan umat manusia yang dengan ilmunya manusia mendapatkan manfaatnya. Di antaranya pahala yang amat besar yang akan mereka dapatkan adalah selawat Allah para malaikat bahkan sampai semut di lubangnya dan ikan di lautan. Dalam sebuah hadis dari Abu Umamah radhiallahu Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha wa malaikatahu hatta namlata fi hujriha wa hatta al-hut fil bahri la yusalluna ala muallimin nasa al-khaira sesungguhnya Allah para malaikatnya sampai semut di lubangnya dan ikan di lautan mereka berselawat untuk pengajar manusia kebaikan yang mengajarkan manusia kebaikan sebelum saya menjelaskan sisi pahala yang menjadi di sini saya sampaikan terlebih dahulu yang dimaksudkan dengan makna sholawat sholawat kalau dari Allah Artinya Allah berselawat, berselawat itu maksudnya sandungan dan pujian. serta rahmat dan ampunan. Di sandungan dan pujian Allah di hadapan penduduk langit serta rahmat dan ampunan Allah Ta'ala bagi hambanya tersebut. Adapun kalau sholawat dari malaikat dan hamba yang lainnya kepada Allah, artinya sholawatnya para hamba, sholawatnya para makhluk, artinya doa mereka, doa ampunan doa agar Allah mengampuni dan agar Allah menyandung dan memuji mereka yang didoakan tersebut. Coba Ikhwafidun Rahimani Warahmatullah Setiap kita pasti berdosa Ulu Bani Adam Khaf Ulu Bani Adam Khatta Wa khairu khotokin at-tawabun. Maka tidakkah kita amat sangat berkeinginan untuk Allah Ta'ala mengampuni dosa-dosa kita dan kita didoakan oleh orang-orang yang Allah SWT pasti mengabulkan doa-doa mereka. Karena mereka orang-orang yang suci atau makhluk-makhluk yang suci. Dan sebab pengampunan dosa adalah apa? Apabila dia muallimun al khairat, mengajarkan kebaikan kepada manusia. Dan tidak mungkin dia mengajarkan kebaikan kepada manusia tanpa apa? tanpa dia berani, Jadi sesungguhnya seorang muhammun nasal khairah dia sedang berbuat untuk kepentingan dirinya. Maka ampunan Allah dan doa dari baik Allah dari malaikat sampai pun para binatang yang mereka jelas dia berdoa di hadapan Allah Taala. Lalu mereka mendoakan kepada siapa saja mengajarkan kebaikan kepada manusia untuk ampunan mereka maka ini sesuatu yang amat sangat didambakan itulah yang memotivasi untuk seseorang itu mengajarkan kepada manusia kebaikan dan karena untuk meraih itu dia harus belajar dan harus punya ilmu sehingga yang diajarkan kepada manusia betul-betul sebuah kebaikan maka tertuntut untuk menuntut ilmu. Karena siapapun kita pasti punya dosa. Dan kita mengharapkan Allah mengampuni dosa kita. Di samping dengan taubat, dengan mengajarkan, melakukan sebab-sebab yang akan mengatakan pengampunan dosa dan menempuh sebab yang semua makhluk Allah Ta'ala yang suci mendoakan kita maka kalau kita teringat ini rasanya amat sangat rugi hidup kita kalau kemudian tidak bergelut dengan ilmu, bergelut dengan ilmu dan pengajaran kepada umat manusia tentang kebaikan. Jadi seandainya pun tidak ada satupun orang yang menjadi baik dengan pengajaran kita. Ajar ini pahala ini sudah didapatkan. Karena turunnya pahala ini bukan dikaitkan dengan ada atau tidaknya orang yang apa? Yang mengikuti pengajaran kita. Nabi SAW menyampaikan dalam hadis tentang Sabuna Alfam yang berjalan di garis adab tentang adanya umat ini akan surga tanpa hisab dan tanpa adab di antara zakat hadis yang disampaikan wa ra'aytun nabiyya ma'u ahad dan aku melihat artinya diperlihatkan kepadaku dan aku melihat ada seorang nabi yang tidak satu pun pengikut yang bersamanya tetapi jelas bahwa nabi tersebut mendapatkan apa? mendapatkan pertama ini yaitu apa? berupa sholawat dari Allah, malaikat dan seluruh penduduk bumi sampai pun semut yang ada di lubangnya dan ikan yang ada di lautan. Karena sebabnya peradilan tekun itu mengajarkan kebaikan kepada manusia. Sama saja apakah manusia menjadi baik atau tidak dengan pengajarannya. Sehingga kalau kemudian itu yang memotivasi tidak berkurang apakah sedikit atau banyak pak yang mengikutinya yang mendengarkannya. Hanya saja kalau kemudian yang mengikutinya banyak, itu apa? Nanti ada apa? Ada keutamaan tambahan. Ada kelebihan tambahan. yang itu lebih menjadi lebih semangat lagi karena melihat tambahan keutamaan yang akan dapatkan. Tetapi cukuplah dengan keutamaan itu menjadi motivasi. Maka dendohi mani Warahmatullah Profesi apa lagi Yang mau antum cari Para sahabat Apapun status kita Dalam profesi kehidupan dunia ini Maka satu profesi ini Kejar Mau yang berdagang Mau pegawai Mau buruh tapi proses yang satu ini kejar. Tidak harus. Kalau kemudian berprofesi mu'alimun nasa al khairul, harus apa? Jadi tenaga pengajar di pondok. Tidak harus. Harus dibutuhkan oleh manusia sebagai apa, ustadz yang ditempatkan di masjid. Tidak harus. Apapun profesi kita, mau yang tukang sapu, eh, tukang sol sepatu, mau pegawai apa saja dalam pekerjaan yang halal itu kejar profesi yang satu ini itu apa muallimun nasa al khairah yang mengajarkan manusia kebaikan karena tidak disyaratkan kalau mengajarkan kepada manusia itu dia harus apa harus guru pondok pesantren tidak disyaratkan harus bertitel Kiai Haji ya syaratkan. Harus bertitel Elfid ya syaratkan. Yang penting apa? Syaratnya dia apa? Punya ilmu. Mau dia seorang mahasiswa, mau dia seorang pelajar SMA, kalau dia punya ilmu, dia berhak untuk apa? Mengajarkan kebaikan kepada manusia. Dan sama saja pengajarnya didengar atau tidak didengar, yang penting dia mengajarkan kepada manusia dengan cara-cara yang benar. Adapun kemudian diikuti atau tidaknya itu bukan menjadi tanggung jawabnya. Beban yang dibebankan oleh Allah kepadanya hanya apa? Hanya menyampaikan dan mendapatkan keutamaan tadi. Wa ma'alaika ilal Tidak ada kewajiban bagi kamu wahai Muhammad sallallahu kecuali apa? Menyampaikan dengan penyampaian yang jelas karena inna kala tahdi man ahbabta walakin Allah di mayasa wa huwa a'lamu Engkau tidak mampu memberi hidayah kepada orang yang engkau cintai. Namun Allah yang memberikan hidayah kepada siapa yang dia kena Sudah. Kenapa kita apa? Eh, kemudian khawatir tentang tidak dipenuhi seruan kita, ajakan kita, karena bukan tanggung jawab kita. Namun bukan di tangan kita orang mengikuti apa yang kita sampaikan. Tapi yang ditanggung adalah apa? Menyampaikan apa yang kita ketahui dari kebenaran. Jangan tidak disalahkan kalau kita punya ilmu sesudah tidak. Balik wani walau ayat. Sampaikan itu walaupun satu ayat dengan salah tadi apa? Ani dari suatnya betul-betul itu merupakan ajaran yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Baik lapangnya atau maknanya atau dua-duanya lafaz dan maknanya dan masing-masing punya keutamaan yang menyampaikan lafaznya saja dia punya keutamaan yang menyampaikan maknanya saja dia punya keutamaan dan yang menyampaikan dua-duanya lafaznya persis dan maknanya juga yang diinginkan maka keutamaan di atas keutamaan dan yang lebih memotivasi bagi kita untuk berilmu dan menyampaikan apa ilmu tersebut ketika bahwasanya sawab tersebut pahala yang dijadikan Allah Ta'ala itu tidak terputus dengan matinya kita bahkan akan berkelanjutan walaupun kita sudah sudah mati Sebagaimana dalam hadis Abu Hurairah radhiallahu anhu, Imam Tirmidzi dan yang lainnya. Nabi bersabda, "Idza mata ibnu Adam, in qata amaluhu illa min talafin. Shadaqatun jariyatun, aw ilmun tafu bihi, aw waladun salim yad'u Apabila anak Adam meninggal, maka terputuslah amalnya. Artinya dia sudah tidak bisa lagi beramal yang amalan tersebut mendapatkan pahala karena sudah mati kecuali karena tiga hal. Yang pertama apa? Sodako jariah. Artinya sodako yang kemanfaatannya mengalir. Membangun masjid, atau membiayai penuntut ilmu. Kemudian membangun fasilitas-fasilitas umum. Kemudian yang kedua, ilmu hobi, ilmu yang diambil manfaatnya. Inilah alul ilmi eh, jatah terbesarnya di sini. Kemudian yang ketiga, anak soleh yang mendoakannya. Artinya, doanya anak yang soleh. Disebutkan anak yang soleh karena pada umumnya anak yang soleh itu yang mendoakan. Walaupun doanya siapa saja, ya kalau dia mendoakan bermanfaat baginya. Tetapi apa? Karena pada umumnya yang soleh itu yang mau mendoakan. Kalau yang nggak soleh nggak mendoakan. Coba perhatikan baik-baik, Ikhwafin rahimani warahmatullah. Untuk tiga hal ini, alul ilmi dapat tiga-tiganya. Kalau yang punya harta, dapat apa? Dapat satu tadi, Sudah kotor, jariah. Kalau orang tua yang punya anak yang soleh dapat satu tadi. Itu apa? Anak yang mendoakannya. Tapi alul ilmi dapat tiga-tiganya. Karena al-ilmu juga sodako. Kulu ma'rufin sodako kata Nabi. Kulu ma'rufin sodako. Setiap kebaikanlah sodako. Maka ketika dia mensedekahkan ilmu, mentransfer ilmu itu sodako darinya. Dan itu sodakonya sodako jariah. Kenapa? Manfaatnya berkelanjutan. Kemudian ilmu yang tahu jelas Ilmu yang dia kenal muatnya jelas. Kemudian malah yang soleh. Artinya doanya orang yang soleh, anak yang soleh. Dan kalau kemudian seorang guru mu'alim nasa al khair mengajarkan dan kemudian pengajarannya terkesan dan kemudian orang mendapatkan manfaat dari pengajaran tersebut maka insya Allah orang tersebut akan membawa nama namanya dalam doanya ikut didoakan dalam doanya dan murid yang soleh lah murid yang mendoakan apa mendoakan gurunya jadi tiga tiga tiganya dia dapatkan Kemudian yang lebih dari ini yang lebih dari ini, bawahannya dia mendapatkan mu'alimun nas al yang mengajarkan manusia kebaikan akan mendapatkan apa? pahala dari pahalanya orang yang mengamalkan apa yang diajarkannya. man dalla ila huda kana lahu mislu ajri bali min ayam ayam mencuri saya barang siapa yang mengajarkan kepada kepada menunjukkan kepada petunjuk pada kebaikan maka baginya pahala orang yang mengamalkannya dengan tidak mengurangi pahala mereka sedikit pun Demikian juga ada mantan Nafsu sunnatan hasanatan Islam kalau ajru wa ajru man amil lagi yang kita min ajri syai. Barang siapa yang memberikan teladan dalam Islam maka baginya pahala mengajarkan tersebut memberikan teladan tersebut dan pahala orang yang mengamalkannya dengan tidak mengurangi pahala orang yang mengamalkannya. rahimani Hadis ini betul-betul memberikan motivasi yang sangat besar untuk seseorang itu berilmu yang nanti ilmunya akan diapa? Disampaikan kepada orang lain. Sebab satu pelajaran yang dia berikan yang diterima oleh seseorang dan orang tersebut mengamalkannya maka selama orang mengamalkan pada tersebut, dia ikut mendapatkan apa? Pahalanya. Meskipun dia tidak pernah mengamalkan sama sekali karena uzur yang di, dimilikinya, maka dia tetap saja mendapatkan apa? Pahala dari amalan tersebut. Kalau yang menerimanya satu orang, Bagaimana kalau yang menerimanya puluhan orang? Bagaimana kalau ratusan orang? Bagaimana kalau ribuan ribuan orang? Itu dalam satu amalan. Bagaimana kalau dua amalan, tiga amalan, sepuluh amalan, ratusan amalan? Sehingga walaupun umurnya tetap saja terhenti pada 50 tahun atau 60 tahun tetapi pahala yang mengalir kepadanya bisa pak ratusan tahun bahkan ribuan tahun. Dan manusia yang paling beruntung dengan pahala ini adalah siapa? Nabi kita Muhammad SAW. Kemudian siapa telah beliau? Para sahabat, sahabat yang telah menunjukkan ilmu ini sampai kepada kita. Sehingga setiap amalan yang diamalkan oleh seorang muslim hari ini yang itu diterimanya hadisnya dari Abu Hurairah maka Abu Hurairah mendapatkan apa? pahalanya karena beliau yang menukil itu dari Rasulullah SAW sehingga sampai hari ini dan sampai yang qiyamah. Itu pahala yang matang besar yang Allah janjikan kepada mu'allimin nas al-khair yang itu hanya dimiliki oleh ilmu pun kadar ilmu yang dimilikinya maka Ibrahim Rahimani wa sekecil apapun ilmu yang kita miliki dengan catatan benar telah dicek kebenarannya dan dipastikan kebenarannya sebatas kemampuan kita mengetahui hal itu benar dari Nabi SAW sampaikan. Karena satu sisi tadi, dengan itu kita mendapatkan doanya para malaikat dan penduduk bumi dari para binatang. Sisi yang kedua, siapa tahu juga kita dapat tambahan ternyata orangnya mau mendengar lalu mengamalkan apa yang kita sarankan kita ajarkan. Maka setiap aktivitas yang dia perbuat yang dilandasi oleh ilmu yang didapatkan dari kita itu kita mendapatkannya. Apalagi kemudian ternyata orang terus menularkannya juga kepada orang yang lainnya. Dan orang itu menularkan menularkan kepada yang lainnya. Maka sekali lagi apapun profesi kita, profesi yang satu ini jangan sampai apa? Jangan sampai ditinggalkan. Ini lebih lebih salah khusus saya nasihatkan kepada para ikhwan ini, pak yang masih pemuda, muda, para pelajar kita, masih pelajar SMA, kesempatan itu masih sangat luas Dan kalau kemudian kita secara sungguh-sungguh bertekad lalu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala tidak ada kata tidak bisa. Tidak ada kamus tidak bisa. Sesulit apapun kendala yang ada di hadapan kita. Kendala biaya, kendala persetujuan orang tua, kendala kemampuan, kecerdasan misalnya. Itu semuanya akan dimudahkan oleh Allah Taala apabila tekad itu betul-betul kuat lalu apa Bertandar kepada Allah ma ya tawakal Allah bahwa asbu barang siapa yang bersandar kepada Allah Allah akan menjadi penjaminnya Allah akan mencukupinya. Sehingga walaupun seluruh penduduk bumi itu menghalangi langkahnya, maka Allah akan berikan baginya jalan keluar untuk menembus benteng yang menghalangi tersebut. Dan saya telah saksikan dengan mata saya atau telah saya dengar dengan kedua telinga saya banyak dari saudara-saudara saya yang secara jalur secara jalur semestinya dia bukan menjadi apa orang yang berilmu agama dan mengajarkan kepada umat manusia ilmu agama karena apa SD-nya negeri SMP-nya negeri SMA-nya negeri, kemudian kuliahnya negeri. Jalurnya jelas ini bukan apa? Bukan jalur guru apa? Guru sati. Tetapi mereka sekarang menjadi tokoh-tokoh dalam pengajaran besar ini. Antum kenal yang namanya Ustaz Khodi Sambudi? Ya, Beliau dari SD sampai SMA negeri dan terakhir beliau kuliah di UGM Teknik Nuklir. Sekarang beliau mengambil maaf Ibnu Abbas di Seragen. Ada namanya Ustaz Abu Sa'ad. Beliau terakhir kuliah di teknik Nyanyi Sekarang pimpinan pondok pesantren The Center Bimba Kemudian ada teman saya satu insinyur dari perikanan Unpad, dua sarjana hukum Unibro menjadi kepala sekolah di pondok pesantren untuk tingkat MTS dan tingkat alirnya dan yang diajarkan dia bukan mengajarkan ilmu sama sekali dia murid yang diajarkan apa ilmu syar'i Banyak juga teman-teman dari Sulawesi yang sebelumnya dari kedokteran UNHA, dari teknik sipil UNHA, kemudian dari MIPA UNHA. Mereka sekarang menjadi mu'alimun nasa al khairah dalam bidang syar'i. Yang diperjuangkan ilmu yang mereka miliki. diakui oleh banyak kaum muslimin diterima oleh banyak kaum muslimin bahwasanya mereka betul-betul memiliki sesuatu untuk kebaikan umat manusia belum lagi saudara-saudara kita yang apa bermain di apa di internet yang memiliki blog-blog di internet memberikan artikel-artikelnya itu banyak dari mereka adalah sarjana umum. Bukan berarti mereka itu mengajarkan agama tetapi modalnya sarjana umum tidak. Artinya apa? Di sela-sela mereka bergelut ilmu dunia mereka apa? tetap belajar ilmu syar'i bersungguh-sungguh setelah mereka setelah mereka menyelesaikan tadinya di pendidikan umum betul-betul serius mempelajari apa ilmu di tergantung di antara mereka ada tahunnya ilmu tadi setelah apa setelah tamat kuliah baru apa oh ternyata apa rugi kalau kita bergelut dengan ilmu dunia batin setir kemudian apa menekuni ilmu di ada yang tahunya apa di tengah perjalanan dalam masa kuliah. Ada ya sebelumnya. Yang jelas bahwasanya kalau kemudian memiliki kesimpulan itu menjeda wajah. Barang siapa yang bersungguh-sungguh dia akan mendapatkan. Dan ada murid saya Ustadz Tiranda. Sekarang lagi ambil S2 ya. Di Madinah. Yang kemarin kita mengantar saya produk untuk e, masa berkunjungnya beliau ke Indonesia. Itu Pak teknik kimia atau teknik nuklir UGM. Nah, baru setahun berjalan keluar. Yang itu kalau pada umumnya orang mungkin apa Pak, eh, dianggap ini orang dia keluar mengambil keputusan keluar dan masuk pondok pesantren dengan kecerdasannya dalam waktu yang cepat dia bisa menangkap pelajaran yang baik dalam belas kemudian diterima di Madinah dan bisa lulus S1 nya dengan apa muntah atau cum kemudian sekarang masuk S2. Dan biasanya kalau sudah S2, maka untuk dokter lebih mudah lagi. Dan memang sesungguhnya ilmu syar'i ini membutuhkan apa? Orang-orang yang memiliki semangat yang tinggi dan kecerdasan yang baik baik rata-rata atau di atas rata-rata. Dan sesungguhnya siapapun juga orangnya, asal dia punya kebersihan jiwa, kemudian betul-betul bertawakal kepada Allah Subhanahu maka jalan betul-betul lapangkan baginya. Yang sebelumnya mungkin tidak terduga sama sekali bahwasanya dia akan meraih apa yang dia raih karena sebelumnya mungkin yang penting dia ingin menyelamatkan diri, nggak mungkin dia akan apa akan selamat kalau kemudian dia tetap begini keadaannya bergelut di dunia ini dia hanya ingin kemudian bagaimana menyelamatkan diri namun kemudian membukakan dan membukakan peluang demi peluang sehingga kemudian dia mendapatkan apa yang dia dapatkan dirinya memahami bagaimana harus berbuat di muka bumi ini dan juga bisa menularkan apa yang dia pahami kepada manusia. Nah, Fatum Rahman Allah belum tertutup kesempatan asal kita semuanya mau sungguh-sungguh untuk mendapatkan keutamaan tadi. Itu doanya para malaikat dan seluruh penduduk bumi. Serta pahala yang terus menerus mengalir walaupun jasad kita telah menjadi tanah. Bahkan bisa jadi pahala yang kita dapatkan jauh lebih bernilai dibandingkan pahala yang kita dapatkan di amal kita sendiri. Sebab ketika murid kita dia mengerjakan amal yang dulunya kita ajarkan, dia mengamalkannya dengan apa? Penuh keikhlasan. Kualitasnya tinggi. Tetapi tidaklah dia beramal dengan kecuali dulu sebabnya karena Allah menganugerahkan kepada kita memberikan pemahaman kepadanya. Maka sebesar pahala yang dia dapatkan, sebesar itu pula kita pun ikut apa? Ikut menikmatinya. Demikian yang Hafiz Rahimani warahmatullah. Pahala yang sangat besar yang Allah janjikan kepada mereka yang berilmu yang kemudian mengajarkan ilmunya. Maka ya, benar kata Nabi sallallahu khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama. Sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari Al-Quran. Belajar Al-Quran mengikuti belajar lafaznya dan juga belajar apa? Maknanya, kandungannya, isinya termasuk di dalamnya apa yang disampaikan Nabi dalam sunnahnya. itulah adalah termasuk kandungan Al-Quran. Wa dan dia mengajarkannya. Maka siapapun yang ada bagian dari hal ini mempelajari atau mengajarkannya seberapapun bagian dia punya andil untuk menjadi orang yang terbaik. Yang semakin sempurna ya semakin baik. Yang terbaiknya adalah yang paling sempurnanya. Yang tidak memiliki jatuh dalam hal ini maka dia bukan orang yang baik maka apa kata Nabi Sallallahu man yuri lebih khairan barang siapa yang Allah kehendaki ada kebaikan pada orang tersebut maka Allah akan memberikan kepastian dalam masalah diri kepada orang tersebut artinya kalau kemudian kita nggak dapat dapat pasti dalam sendiri berarti kita termasuk orang yang tidak dikehendaki kebaikannya. Artinya dikendaki kejelekan. Kita dikendaki menjadi orang yang jelek. Waliyahubillah min menjadi, Maka semakin jatah dalam hal ini besar, berarti Allah mengendaki kebaikan besar pada kita semua. Dan mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Amin. Kemudian yang kesembilan, Anak ilm ahwal syai' bahwasanya ilmu adalah sesuatu yang paling dibutuhkan kepada seorang hamba. Saya nukilkan perkataan Imam Ahmad dalam hal ini. Beliau sampaikan, "An-nasu ilmi أخرج منهم إلى الطعام والشراب وذلك لأن ila قد يحتاج إلى الطعام والشراب مرة أو مرتين أما ilmi إلى العلم فهي adadi anfasihi Imam Ahmad rahimahullah menyampaikan manusia kebutuhannya kepada ilmu itu lebih mereka butuhkan dibandingkan kepada makan dan minum. Hal itu disebabkan karena seorang terkadang dia butuh makan dan minum sekali atau dua kali saja. Adapun kebutuhannya kepada ilmu, maka sesungguhnya itu sebanyak tarikan nafasnya. Oleh karena itu, juga seperti yang saya oleh Imam Qayyim dalam tempat yang lain bahwasanya taruhlah ada kebutuhan apapun yang antum bisa perkirakan tentang itu dibutuhkan oleh manusia amat sangat mendesak kebutuhannya maka kebutuhan ilmu dan secara khusus ilmu tentang Allah Ta'ala itu lebih butuh dibanding bertingkat-tingkat dibandingkan kebutuhan yang bisa kamu perkirakan tadi. ya, sekarang kita berpikir tentang apa? Tentang sesuatu selain ilmu itu itu amat sangat dibutuhkan oleh manusia. Oh, ah, ini amat sangat dibutuhkannya. Maka ilmu, khususnya ilmu tentang Allah itu apa? Kepentingannya bagi manusia apa? Berlipat-lipat ganda dibandingkan apa yang bisa kita tentukan tentang kebutuhan tadi. Hanya saja kebanyakan manusia tidak merasa butuh yang tidak merasa butuh karena apa? Karena tidak tahu tentang bahwa yang dia butuh. Dan itu insya Allah mudah dipahami. Seperti kadang Pak, ya misalnya anak-anak itu belum tahu tentang betapa butuh kebutuhan kesehatan itu amat sangat sehingga karena yang tersebut ya mereka sering melakukan hal-hal yang akan apa akan mengganggu apa kesehatannya tapi bagi orangnya apa yang memahami betul betapa nilai kesehatan itu amat sangat berharga maka anak amat sangat hati-hati dari apa? Melakukan sesuatu yang apa? Ya itu bisa apa? Bisa mengganggu apa? Kesehatannya. Maka semakin paham, semakin ekstra hati-hati. Karena merasakan kenyataan amat sangat butuh. Oleh karena itu, setiap hari kita diperintahkan untuk berdoa kepada Taala, Robbi Allahumma inni il, Allahumma ini asaluka ilman nafi'a Warshon, thayyibah bawa amalan Karena tiga-tiganya nggak mau. Itu apa? Hak setiap harinya masih kita butuhkan, maka kita memohon ilmu yang bermanfaat, rezeki karena mau nggak mau kan kita dapat rezeki. Tetapi jangan-jangan rezeki kita apa? Tidak halal, maka kita memohon. Amal, kita mau nggak mau jawabannya mesti bayar amal. Tapi siapa tahu amal kita dari terima. Ilmu, mau nggak mau kita siapa harus butuh ilmu. Dan yang bermanfaat. Ini kebutuhan harian yang nggak bisa. Itu ilmu nafian, rizkon halalan, wa amalan mutakobala Maka ya, setiap pagi kita memohon kepada oleh karena itu, termasuk juga yang diperintah kemudian hukumnya wajib minimal 17 kali sehari apa ini serotol mustaqim, minta ilmu juga. Bahkan nggak cukup sekali mintanya. Minimal apa? Dan jangan berdosa kalau seorang itu dalam apa? Dalam sehari tidak apa? Tidak menyatakan ihdina serotol mustaqim dosanya besar lebih besar dari dosa berzina mencuri dari orang yang bisa menggunakan istilah suratul mustaqim bisa membatal al kemudian dia tidak membatal saya adalah sehat bagi mungkin berapa 17 dan dosanya lebih besar dari dosa berzina karena orang yang meninggalkan sholat itu dosa dosa yang besar negan dosa berzina dan mencuri minum khamr. Dan di dalam sholat ada kewajiban kenapa? Menyatakan ihdina siratal mustaqim yang tidak lain dan bukanlah al ilmu dan al aman bila el Itu menunjukkan bahwa apa? Kebutuhannya kepada kita itu jatuh segala kebutuhan. Tidak ada satu hal yang Allah memberikan kepada kita untuk memohon kepadanya melebihi permohonan apa mendapatkan hidayah hidayah itu al ilmu nafi wal amal saleh kemudian yang terakhir bahwasannya anal ilm wasilatul li husuli mahabbatillah bahwa ilmu itu menjadi jalan untuk mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Telah menyatakan walaita ta'nu antukiballah walakin sa'nu Allah. Permasalahannya bukan kamu mencintai Allah tapi Allah mencintaimu. Jadi yang dikejar bukan kita mencintai Allah karena karena itu setiap orang apa? merasa mencintai Allah tapi yang terpenting adalah apa Allah mencintaimu itu dan itu bisa didapatkan dengan apa dengan al alawi Imam Ibnu Qayyim rahimahullah belum menyampaikan ولا شيء أطيب للعبد ولا ألد ولا أهان ولا أنعم لقلبه وعيشه من محبة فاطره وباره ودوام الذكر وسعي في مرضاته وهذا هو الذي لا كمال العبد بدونه ولو خلق الخلق ولا سبيل للدخول إلى ذلك إلى محمد الله tanahum bi dzikri illa min babil ilm fa inna ma habata fi far'un an su'uri bihi wa arafa al billah asadu asadu hubban lahu fa kullu man arafa Allah ahabbahu wa man arafa dunya walahu rahada fihim fal ilmu yaftau hadzal ba al azim ala dua sirrul khalq wal amal Tidak ada sesuatu yang lebih membahagiakan bagi seorang hamba, lebih nikmat, lebih lezat bagi hatinya dan kehidupannya melebihi dari kecintaan penciptanya dan dari menyebut dari senantiasa menyebutnya dan berjalan di dalam hal-hal yang mendatangkan keriuannya. Karena inilah kesempurnaan yang tidak ada kesempurnaan, kesempurnaan bagi seorang hamba tanpanya. Dan untuk inilah makhluk diciptakan. Dan tidak ada jalan untuk mencapai hal itu, yaitu kecintaan Allah Taala atau sampai pada kecintaan kepada Taala kecuali melalui pintu ilmu. Karena kecintaan kepada sesuatu itu adalah merupakan cabang dari perasaan dia terhadap sesuatu tersebut. Maka Orang yang paling tahu tentang Allah dialah orang yang paling cinta kepada Allah Ta'ala. Dan setiap orang yang mencinta Allah Ta'ala pasti setiap orang yang mana Allah pasti mencintainya. Ikhwan rahimani Rasulullah bahwa untuk mendapatkan kecintaan Ta'ala jelas kita harus betul-betul mencintainya dan kalau kemudian kita mencintainya kemudian kita melaksanakan apa yang dituntutan bagi orang yang mencinta Allah pasti kita pun akan dapatkan kecintaan Allah kul in kuntum Allah fattabi'uni yuhibbukumullah. Jadi orang yang mencinta Allah pasti tiba. Artinya nah, apa? Dia mencari ilmu untuk bisa apa? Bisa mengikuti ilmu tersebut. Lalu kemudian dia mendapatkan apa? Kecintaan Allah Ta'ala dan kalau kemudian orang sudah cinta Allah Ta'ala maka seluruh aktivitasnya itu dalam topik Allah Ta'ala dan Allah akan membuat seluruh penduduk langit dan bumi mencintainya Inna Allah Ida Ahaba Abda Nada Jibril Apabila Allah mencintai orang maka Allah memanggil Jibril dan menyampaikan kepada Jibril bahasnya Allah mencintai orang tersebut maka memerintahkan kepada Jibril untuk mencintainya lalu Jibril memanggil penduduk langit para malaikat menyatakan bahwa Allah telah mencintai si fulan maka Jibril mengajak seluruh penduduk langit dari para malaikat untuk mencintainya lalu Allah telah meletakkan rasa cinta kepada orang tersebut dalam hati penduduk bumi maka ya orang yang paling dicintai Allah Taala dia pun yang paling dicintai oleh makhluk-makhluk Allah SWT. Maka Istafin Rahimani Wahfla itulah sekelumit dari Fadl Ilmi. Keutamaan dan ahmiya nilai penting dari halal. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa memberikan motivasi bagi kita semuanya untuk bersungguh-sungguh berjuang menempuh jalan ilmu dan menempuh jalan ilmu disejajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam jihad di sabilillah. Nah, nah sebelum kita akhiri kajian kita kita jawab beberapa pertanyaan terlebih dahulu. Masih berapa menit? 20 menit? Oh, berarti sudah lewat. Jadwalnya sampai jam tengah lima. Ya, seringkali kita orang ketika orang merasa gula-gula hatinya senantiasa ingin yang namanya hiburan kadang mereka tamasya ke sana kemari ada yang menonton tayangan tayangan hiburan di TV pameran dan lain-lain yang anda tanyakan apakah hiburan bagi penuntut ilmu itu Ustaz untuk menjawab ini saya bacakan sedikit tentang apa yang pernah dirasakan oleh Imam Ibnu Qayyim Abdullah Daud bercerita ini tentang sehnya tentang gurunya, Syekh Islam. Jadi belum menceritakan wakuna isyarat bin al khawf wasatna dunun wadzaqat bin al atenahu sama huwa illa an narahu wa nasma kalamahu fayyadu an dzalika kulli jadi kata Imam Qayyim ini hiburannya para tulabul ilmi ya. Jadi apabila kami merasa ketakutan dan kami telah banyak berprasangka buruk akan akan tertimpa ini dan itu, kan. artinya akan merasa akan mendapatkan apa beragam hal-hal yang tidak nyaman serta dunia terasa sempit, artinya merasa nggak nyaman, gundah gulana, gelisah, maka kami mendatangi beliau, yaitu siapa? gurunya Syekhul Islam. Tidaklah yang kami lakukan kecuali sekedar melihat beliau dan mendengar apa yang beliau sampaikan. Lalu itu semuanya hilang dari kami. Artinya gundah anaknya tadi hilang. Berarti hiburan para tulabul ilma hadir ke apa? Ke majelis taklim. Jadi kalau lagi nggak ada jadwal taklim berziarah kepada siapa? kepada sehnya kepada gurunya. Lalu ya, cuma ngobrol-ngobrol saja sama sehnya. Itu hiburannya tulah ilmi. ini bercerita. Kemudian mendengarkan apa ya disampaikannya. Ya, ini seperti bah, eh, pernah terjadi pada masa sahabat dan Handolah namanya Eh, beliau datang kepada Abu Bakar Siddiq radhiyallahu menyampaikan nafkah Handola. Handola telah munafik. Lalu Abu Bakar bertanya, apa gerangan? Kenapa kamu bilang begitu? Ya soalnya kalau kita ada di masjid Rasulullah terasa kemudian surga ada di hadapan kita kemudian ya betul-betul apa harapan akhirat itu apa sangat sangat nyata tapi kalau kemudian sudah pulang ketemu anak istri dan sudah apa kayaknya surga jauh lagi dan gambaran neraka dan sebagainya katakan namanya maka loh Abu Bakar kalau begitu sama saya juga begitu nah, kemudian Pak mereka berdua mari kita menghadap kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian jelaskan kata Nabi saatan yang luar saatan ya demikianlah manusia sesaat naik saat turun maka hiburannya telah boleh ini adalah apa menghadiri majelis ilmu atau datang kepada tehnya. Itu hiburannya. Karena siapa yang tanya hiburan saat terlebih ini itu. Kenapa? Iya, artinya apa? Jadi baik dan yang paling paling apa? Paling mengenanya itu apa? Langsung paling itu kalau kemudian apa melalui CD itu ya jelas pengaruhnya ada tetapi tidak sehebat apa sehebat langsung karena apa di sana bahwa ada malaikat kan yang turun kemudian menami, memberikan apa keteraman kemudian mendoakan maka ma'a qaumun fi baitin mujudillah illa apa alimu fa al malaikat illa la al malaika wa alimu ar rahma tidak ada satu uh, kaum berkumpul di satu rumah rumah Allah Taala kemudian dia terus kita dulu dia mempelajari kita Allah Taala kecuali kalian turun kemudian menaungi eh, mereka dan mendoakan ketenangan serta rahmat bagi bagi mereka. Jadi betul ya dia terhibur masa tentram damai maka gundal gulananya apa hilang. Kalau belum hilang berarti setannya masih terlalu kuat terus. Ya. Berarti atau apa? Dia belum statusnya tolabul ilmi. Ya, belum berpredikat sebagai tolabul ilmi. Nah, Seperti yang diketahui, kebutuhan ilmu syar'i melebihi kebutuhan makan dan minum. Benarkah jika anak lebih memilih mengikuti kajian daripada mengikuti les? Jadi ilmu itu ada yang punya wajib dan ada yang punya sunnah. Kemudian les itu juga ada yang punya wajib, ada yang punya apa? Mubah. Kalau kemudian ilmu tersebut ya, bisa didapatkan pada waktu yang lainnya dan lesnya itu sifatnya wajib karena perintah dari guru misalnya maka ya dia apa dia hadir les kemudian nanti dia tanya tentang apa, apa kajian yang tadi disampaikan dia hadir les kemudian dia titip rekaman kemudian nanti dia dengarkan apa apa rekaman yang ada dalam apa, kajian tadi kalau lesnya wajib adapun kalau kemudian apa lesnya tidak wajib ya terserah dia kalau sama-sama tidak wajibnya nah, yang jelas kalau kemudian dia apa, percaya bahwasanya dia lebih mementingkan kebutuhan ilmu syar'i daripada lesnya insya Allah kalau itu niatnya ikhlas bukan karena dia malas belajar semata-mata karena dia malas belajar artinya apa dia memang butuh dia masih jahil tentang ilmu din dia butuh dan karenanya dia lebih mementingkan untuk kemudian hadir di majelis ilmu dengan mengharapkan pahala dari Allah maka insya Allah dia tercukupkan dari les. Artinya tanpa les pun pun Allah akan tolong padanya. Karena yang memuluskan semua urusannya adalah Allah Taala dengan catatan tadi bahwasanya dia sebagai anak sekolah pun tidak menyanyiakan apa yang menjadi kewajiban dia sebagai anak sekolah. Tetapi hanya dia tidak apa? Tidak melakukan hal-hal yang sifatnya tambahan. Tetapi yang menjadi kewajiban, dia tetap tunaikan kewajiban sebagai anak sekolah. Kemudian di luar yang menjadi kewajibannya, maka dia lebih memilih hal-hal yang bermanfaat baginya. Termasuk dalamnya lah, pelabur ilmu. Dan insya Allah, mantara kasanillah awadahullah karamin. Barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah akan ganti untuknya dengan sesuatu yang lebih lebih baik. Ustaz, bagaimana kita bisa mengetahui jika ilmu itu bermanfaat untuk diri sendiri dan orang lain? Yaitu apabila ilmu tersebut semakin menambah kita takut kepada Allah Taala. Itu ciri yang paling pokok. Bahwa ilmu itu bermanfaat bagi kita apabila ilmu itu semakin menambah kita takwa kepada Allah. Maka sebagian salah menyatakan innamal ilmu Hanya Hanyalah lah takut kepada Allah. Artinya kalau kemudian seorang itu takut kepada Allah, dia akan dia dikatakan berilmu. Tidak berarti bahwasanya orang yang tidak belajar kemudian mengklaim dirinya takut kepada Allah. Tetapi orang yang kemudian belajar dan dari hasil belajar tersebut membuat takut kepada Allah, itulah yang hakikatnya ilmu. Kalau kemudian semakin berilmu semakin berharga subhanahu wa ta'ala Maka itu ilmunya tidak ber, bermanfaat Itu apa intinya Dengan demikian maka ilmu yang bermanfaat apa? Yang ilmu itu mengajarkan amal Baginya Ini yang kemudian mengajarkan amal baginya Dan kalau kemudian itu bermanfaat bagi dirinya Maka juga akan bermanfaat bagi orang lain. Karena ya, taruhlah karena keterbatasan yang dia miliki dia tidak mengajarkannya, maka pengamalannya itu sudah merupakan pengajaran bagi orang lain. Karena di antara bentuk pengajaran adalah keteladanan. Jadi di antara bentuk pengajaran adalah keteladanan. Artinya dia memberikan teladan yang baik. Bahkan terkadang keteladanan itu lebih besar pengaruhnya dibandingkan kalam dibandingkan penyampaian. Sehingga ketika orang melihat dia adalah ada asar ilmu pada aktivitasnya, maka dia pun punya telah mengajarkan kepada orang lain. Kalau yang sifatnya lah ilmu pengamalan. Berbeda dengan ilmu yang itu terkait dengan keyakinan, amal, al -qulub. maka itu dengan disampaikan dan diajarkan. Apakah berdakwah itu hanya dengan berceramah? Tidak. Tadi ya saya sampaikan. Jadi kita mengamalkan ilmunya pun itu juga bagian dari kita telah mendakwahkan apa yang kita ilmui. Kemudian dengan menulis, nah, ini juga berdakwah. Bahkan hanya dengan memberitahukan bahwasanya hari ini ada pengajian di sana itu juga bagian dakwah. Menempel apa namanya pamflet-pamflet juga berdakwah. Bahkan saya sering sampaikan, bisa jadi pahalanya yang menempel pamflet lebih besar dibandingkan pahala penceramahnya. Dari mana bisa? Kalau kemudian penempel pamflet itu lebih terjaga keikhlasannya dibandingkan penceramahnya. Sebab ya harga penempelan pamflet itu kan tidak ya, tidak tinggi artinya apa orang tidak kemudian akan memuji oh ini kamu yang terlalu artinya ya <laughs> bahkan mungkin orang apa itu tempel tempel tempel tempel mungkin orang akan mendatang akan menghina bahkan melecehkannya tetapi dia lakukan itu karena Allah dan kemudian sebab tempelan tersebut ternyata apa banyak yang baca kemudian orang yang hati dan dengan seperti itu orang mengamalkan dari apa yang diteramahkan. Ada ceramahnya dia berceramah kemudian penuh dia, dia tersenyum wah itu karena eh, saya bagus dalam dalam uh dia uh, oh, terpaku aku wah itu berarti saya hebat dalam yang ah, banyak hal yang apa yang membuat dia hilang pahalanya. Adapun penempel pamlet tadi insya Allah murni pahalanya didapatkan utuh tidak terkurangi dengan banyak hal. Maka jangan sepelekan apa perbuatan menempel pamflet. Itu masuk dalam apa? Dalam mandala ilal huda. Barang siapa yang menunjukkan kepada petunjuk, kebaikan, maka baginya pahala orang yang mengerjakannya. Jadi banyak medan untuk ber, berdakwah banyak. bagaimana cara mengetahui bahwa ilmu yang kita cari dari ahlu sunnah pertama kita harus mengetahui dulu apa itu ahlu sunnah bisa kemudian dengan membaca pokok-pokok tenangan buku yang disebut pokok-pokok ahlu sunnah Nah kalau kemudian dalam kajian yang kita dapatkan itu eh, memiliki ciri-ciri yang seperti yang tersebut dalam buku tersebut tentang pokok pokok sunnah dalam berdali eh, kemudian yang disampaikan itu eh, mengacu kepada pokok-pokok sunnah wal jamaah maka itu ada alamat kemudian yang terpenting dari kita niatan yang tulus bahwasanya kita maunya yang maunya mengaji adalah yang benar yang bersumber dari Allah dan Rasulnya serta para sahabat maka ketulusan tekad itu akan mengantarkan kita tidaklah ditunjukkan oleh Allah kecuali kepada yang yang sunnah dan kalau kemudian kebetulan kita kejeblok dalam yang bukan sunnah ada apa sinyal di sini ada radarnya nggak stres itu. Jangan khawatir, akan nggak stres itu. Jadi kita bertekad tidak mengaji kecuali apa yang itu memang alur sunnah, bersumber dengan rasulnya. Tidak ada niatan sedikit pun kecuali saya kalau mengaji harus yang betul-betul dari -betul rasulnya karena saya ingin selamat. Dan kalau kemudian dia mesti nih karena Allah kan dia akan pernah menyanyikan hambanya. Mesti Allah akan diri. Dan kalau taruhlah yang dia apa, eh, ketemu dalam satu hal, karena dia tidaklah niatnya kecuali karena Allah Ta'ala, insya Allah Allah pun akan keluarkan dia dan tadi paling nggak eh, ada raga dalam dirinya. Kok kayak bukan ini? Ini bukan yang saya cari. Enggak, enggak strike di sini. Ada apa ada filternya di sini? Karena Allah tidak akan menyanyiakan hambanya. Allah tidak akan menyanyiakan hambanya. Yakinlah ini maka yang penting kembali kepada tulus ketulusan niat kita, ketulusan tekad kita. Saya tidak akan menyebutkan si A, si B, si C, ya. karena bisa jadi itu justru kemudian apa akan mengkotak-kotakan. Tapi niatkanlah yang tulus bahwasanya kita hanya mau beragama yang sesuai dengan yang dijadikan Allah Allah dan Rasulnya kemudian kita menempuh sebab dengan sebab-sebab yang maksimal yang kita bisa tempuh maka Allah Ta'ala tidak akan pernah menyelisihinya menyelisih janjinya wa may yatawakkal Allah bahwa asbu kalau orang sudah berbuat sesuai dengan batas kemampuannya dan dia telah menempuh sebab-sebab yang benar maka apapun hasilnya dia tetap orang yang benar oleh karena itu mengapa para ulama Walaupun mereka ada kesalahan, mereka apa? Tidak dianggap kesalahan tersebut. Artinya mereka tidak dihukum akibat kesalahan tersebut. Kenapa? Karena mereka telah menempuh sebab-sebab yang yang benar. Dan demikian juga seorang yang bukan ulama yang dia telah menempuh sebab-sebab yang benar. Kangge itu solo menapa ingkang kedah kita pindahkan dos kita doyong menika ngrasaken bahagia wonten ing dunya menika ingkang intinipun ingin menika pak umpami yang wau beriman dumateng Allah Subhanahu wa taala lan amal saleh Allah secara paling dahulu man amila solihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyanahu hayatan thayyibah wa lanajziyanahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun man amila sapa kan kang amalan solihan Amal mau amalkan soleh. Amal ingkang soleh menika amal ingkang cocok. Terus kalian nopo ingkang sampun dipun tuntunaken Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menika amal soleh. Min zakarin au unsa. Wa maulana Becik wong mau wong lanang utawa